pangeran. Berarti lillahi Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nak cara fikih buatan kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tawa. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alamin. Tapi fikih juga baik karena Wong kan seneng GR to nak muni. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ya ora jelas. Muni aku yang ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono. Aku alhamdulillah bersolat. Yo ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ya ngakau ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apa ngene Ini ya ora jelas. Ya tapi itu apik lah. Muni aku alhamdulillah Pas sholat itu ya bahasa agak jelas, itu ya agak jelas juga bahasa itu tapi ya ben Faham geleng ya, ya, lengi itu. Terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit, sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya si dinomar kondo engkau tarik pas aku sholat gua aku naik sholat gua lali tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah belas ditakok ikut jinan ora krasa blas ora moso aku dengar pe pangeran eling pangeran krasa lara kan jadi aneh tapi alhamdulillah kue krasa sing aneh ya kue ngusuan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh Jadi Sayyidina Umar dadi saya Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro. pesen nengko aku tarik pas pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuh roh paling lengah itu pas sholat. Umar ini pas aku yakin uang nakal mateni kan pas sholat ra yakin aku yakin. <laughs> Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetap siaga ya. <laughs> Iku sirine kena opo Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti. Sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudutnya aja pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwes canggih, luwes nopo canggih. Wah, tetap wah, tetap konangan loh. Sholatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti <laughs> kayak lewat jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat yang pengiran tenanan. buatan roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas dari Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Lan nah, iku masyur, Said Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong di neraro ditulung siapa saja gak tahu ya dia karena asik be pangeran mosok nih, mosok aku pas madhep pangeran eling liyane nah, tapi kita kita serai so kan bayang do solat-solat ke kelas ngoten niku kaji Nabi Muhammad soft paling gurih niku yasmau azizu sotri ka azizil mirjal Nabi nak solat niku sing gurih niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine pangeran kados banyu sing umum kaanahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran ini disebut tak sa'ir rumin hujulu hujuludul ladina yakhshawna rabbah. Jadi Allah nasala hadis di kitabam mutasyabiah. Masan ya tak sa'ir rumin hujulu hujuludul ladina yakhshawna rabbah. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kita kan sholat biasa saja. Berarti dia, qobliyah yo oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateri wong ora iso. <laughs> Guys, <laughs> ya, eh, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. <laughs> parah parah. Eh, salate awal ini parah parah. Nah, salate riyen para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai ngomong kafir nak apa nyerang sampai ono salat khauf itu sampai orang kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad itu pas nopo salat sampai akhirnya Allah nggawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh sof jaga musuh mereka nabi nak salat ulali lali sahabat nak salat ya lali. akhirnya gini gua dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini gua akhirnya Umar salat di depan umum lu di depan umum kok iso lali kabeh mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling buat niki sing sof awal dua niku lali kabeh lho nggih imam kok ngarep ah? Ini Abu Lulu Al Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin sholat kabe Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Oh kena sopure siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa kedua to sih salat omong ya tenang sih. Lha kuwi sanggepe kayak pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju aman mergo sing sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok lho mau Umar ngoten liane, mboten nak kecekel tengguri to hebat Sidina Ali malah lucu meneh no ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru Dewi Sidinali, Nali jasas jasas itu ya cara niki mata-mata Ya Amirul Mukminin. Orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok salat, mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, "Yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden." Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora mati, Iku wong niat ini aku yura ya iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak angen-angen bener. Sama dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, Mati ya ini yoni ngoma. Kok rapas ketembak musuhe, padahal sak puri paper perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima sing panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya e sinten? Khalid. Zaman kafir yura kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. yura kena dipateni wong kafir. Pas mati neng kamar nangis. Nangis ibu tuh nih. Lu jenengan niku ashabun nabi pe mati kok nangis. Cung aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati sahid kok malah mati neng kamar. Jadi wong <laughs> nangis dene aku wiri pe kanca-kancaku sing mati neng bedan perang wah aku perang semangat ben mati malah kok mati neng kamar lu iku ajal maksudnya iki cerita iku ajal hisni ajali sing dadi pengawalku yo ya, ajalku Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune Mbah Mbae. mereka tipak panah, saking jerone panah. jadi Khalid bin Walid kabine dibuka, delok le gegerku ma benarum khati toknin wa bena saifin itu sampai sab'i na tokna terus sekitar pitung puluh luka lu ini kok bisa orang mati ini kayaknya aku piye ndak artinya bener Sayyidina Ali Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut Nabi perang terus siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali neng ambek marhab teng Khaybar teng Badar nggak tahu mati Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh. Jadi sing mateni aku iku ora wong-wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya iku aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika di pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ora mati akhbaroni kholili animit tu yudrobu ala jumati hada aja aku dikandani kanji nabi matiku dibaca dasku kok orang kena ikuku jadi dina Aliku lucu pas dalam keadaan aku cek guyon mau es orang parak pengeran surah kena dikias urung cung aku nak iku orang mati aku dikandani nabi matiku iku iya kena sirahku jadi kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu dia tuh dikepung orang khawarij jelas mau bunuh ada Sayyid Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali ada banyak sahabat Sayyidina Utsman di rumah baca Quran sekitar cara ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarid, bu anda keluar dari belakang atau kita kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi Sayyidina Utsman ora aku ini poso ya poso ya? poso sunat Terus jare ngomongnya kan janggal pancen ngendikane wali wane. Hubungannya napa jenengan poso mbek dikepung lho. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki wa akhbaroni ya Utsman satu tiru mai. Man engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia ya lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya Engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu lho akan ditebak. Lho. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudet. Jadi gue sahabat sahabat, mereka mereka gue biasa tertanam inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora roh sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kue roh sebabe? Ora roh. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa? Ya? Kan yo ya ora iso no. Wong kerja sehat tidak urip lho omongan kok ngono semua. lah iya setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pinter kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita urip yura ya roh sebabe kita mati yura ya roh sebabe namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin la syari kala. mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah mergo kue no ngerti nak iku kersane Allah kue mati ya wis ibadah angger kue ridho mergo iku no kue percaya nyerah ambek kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi nak urip pemprotes be Allah matimu protes kue termasuk wong sing dihitopi Allah kue aja no aku ojo manggon langit bumiku malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai fal yatlub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai jadi wong sing setuju keputusanku ngendikane pangeran ojo nganggep aku pangeran ojo manggon bumiku ojo manggon langitku nggak gawe manggon di diusir presiden kok jek iso ngomong bumi ini sopo ngusir-ngusir bodoh ramelok gawe ini nah, diusir pangeran bar oh Suma aku mengkono li saat temne sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono kabe iku lama yutuna iku mati kabe Sause urep ke mati. Yo ya bolak-balik no kamu ndak siapa-siapa. Mas wong Amerika top yo ya mati, petinju sing kondang yo ya mati, para pembunuh yo nopo Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak no dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokternya gue mati tau racun soben mati ya semua doa jaya repot malah Abu Bakar atau Bib Amrodoni aku orang dokter malah loro tapi ya coba tiru nih orang mako takuan takuan kok sih ini kalau udah no dokter lah dokter itu bisa mati tau racun dari takuan gak mati bah yus podo itu, itu rasa sok nambah nih uang nolak mati kok dia nape mati di ya tapi nggak gue ilmu ngono ya dokter gak payu yes yes Suma inaku mengkonuli saat temani sirah kabeh Bada dalika sausi mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na mati kabeh Suma inaku mengkonulis saat temani sirah kabeh Yomal kiamat ini dino kiamat Tupasuna iku dentangek no kabeh lu hisab ikrono hisab wal jazai lan piwales Walakot kholak nalan teman-teman gawe sop sun fokokum sak duwe sirah kabeh sab atoro iko ing pitu piro pro dalan Sapa samawatin tegesi pitu piro pro langit Utai toro iku jamu torikotin jam elafat torikoh li anaha karena saat temene langit atau li anaha li anas sama ikut turu turukul malaikati pira-pira dalan lintasannya malaikat wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku hafilina iku lali kabeh aku iku gawe donya sak isine macam macam ora tau lali sisteme sak rezekine sak sa macam ora tau lali Mulai Nabi Musa nangke tangklet mbek pangeran. Gusti, Kulo niku kepen tangklet bek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cer? Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk uh, pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping pitu tengah-tengahnya pecahan terakhir wono kewan uget-uget lemah neng kono iku yo ya mangan yo ya di anak bojo yo ya damai jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane konti terus jadi pangeran ngerti to sak kowe ya aku ora lali mulane yo iso di anak turun jare kewan sing ning jero watu ya duwe anak tuh. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam e, enjing niki kita kita korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawe Sayyidina Ali, dawe sahabat, semua sahabat nanti dawuh niku. Lauku sifal ghotok mastat tu yakinan. Temak sing masyuriu, iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Dari Sayyidina Ali saking pede ini secara ilmu. Lah kok kain tambah sebudi Misalnya kalau nyontok nyontok nggih. Ini nyata. Misalnya jengben kalau mati. Si Dinali jengben kapundut sedanten. jadi sahabat nage guyonan ini. Misalnya malaikat neng langit nyeritakno kekuasaan Allah neng langit tuh ono Zabarjat. Wah hebatnya Pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah, wah langit tuh hebat ajaib. kau ono neng bumi ngono. kalau langit tuh terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, Gone virus, gone batu-batu mulia. Jari sahabat. Niki sahabat saya Dina Ali. Lah ya iku nunjuk napa? Malaikate ditakoki iku nunjuk napa? Nunjukno kekuasaane Allah. Siti Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwilik, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah akhirnya malaikat yang mandu-mandu itu ya aneh juga itu ya ajaib juga Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo ora bayang bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lho nyamuk yo selingkuh kan. Yo ana alat kelamine, podo padha cilike ayo. Alat kelamine yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa aja ribuan. Gak urate gajah cek gampang, urate nopo Nyamuk. Yo meteng engko doke ya ana pori-porine ning jero oleh gawe ku piye lho misale kebe malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawe padha aneh kan Mulane aku ya ora kepengin ning alam malaku dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira aku pengen dadi Abu Yazid Al busami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah ning bumi ya delok kekuasaan ya. Mulai dari Sidina Ali, lah aku ada dududan alam malakut, imanku yura ya tambah. Ono sahabat aku, lah maksudnya ora tambah yang tambah rakyat, Ndak rapo doa, kabeh gelaran rahmati Allah, kekuasaannya, Allah. Mbok lo nganti mati kesimpulannya yo sitok. Inna wa ala kulli syai'in jadi jadi dari Ali. melani lauku sifal khotok mastatu yakinan, buat dunia dibuka keyakinanku yura ya tambah. Lalu disebut yatanaz zalul amru bainahunna di ta'alamu anna waha ala kulli syai'in qadir wa anna waha qad ahata bi kulli syai'in ilma dadi Allahul ladzi khalaq napa Allah sing gawe langit bumi terus wa minal ardi napa mislakun terus ya tanah zalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bu tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek ya, ya mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat perkara iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut inna wa la yastahi ayat riba masalam ma baudotan fama fauqa wancen bayang nongot ini Wes cara usah dua nyawa lah misale pemahat patung mawon mpun nah contoh gampang pemahat patung Orang usah usah nyawa Uang kon gawe patung gajah itu jek akeh sing sanggup paling banter butuh watu gede saiki kon gawe patungnya nyamuk seukuran nyamuk wes ah buat sekolah neng Amerika Inggris entek no sekolah nak iso gawe patung nyamuk wes usah nyawa ini pangeran gawe ayatnya pangeran uraga gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh waktu gede gawe patungnya, rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku Yono ya telale ini kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan lha iku sing ape digawa dinali cocokan bik malaikat Jibril rencanane paham ya nah ndekne nyontono ajaib malam malaku ndekne ape no nopo nyamuk paham ya ape no nopo nyamuk Nah, Nabi Musa ya orang kurang pasal nyuwir ini di kenangan nyontok no nopo wong kewan sing mangan ning jero watu paham gitu tadi mulane niki ajaib e pangeran mulane Nabi Sulaiman jadi rojo gede, nanti dites mok semut Nabi Sulaiman niku dua pasukan kuda sing hebat bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ono konvoy semut napa konvoy semut iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman ternyata si ketua semut itu ngomong neng anak buai. E. Qalat namlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la nakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman apa liwat aja sampai kita tidak tidak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendik Nabi jarane napa ora roh. Lan sama doh hikam min lihat jare jare Sulaiman Semutai bijak kepen nyelametno anak buaya. ora tak idai kudaku mosok aku sing nabi ora apa bijak akhirnya Sulaiman instruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah aja nih pindah jadi nggak sesuai prosedur awal pindah akhirnya barang pindah niku semutnya maturun. berarti Sulaiman nabi tenan mikir apa? keselamatannya nopo semut akhirnya ketuane semut niku nazar nak nih nabi tenan tak kayak hadiah ditompo ini Niku semua tuh bentuk nyolong bobotnya jauh ya roh. Pokoknya jauh gula sih tok tok. Satu biji gula. ini Niku disewakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. ini niku bareng badeng nyukani niku teh menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus di dahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. semua Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Jadi tahu menghormati hadiah ini nabo nak ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati tapi nak ini nyepelek no berarti gak nabi nah saya gigi kiai gue nak salam tempelak sidi gue rapati lo. <laughs> Kulo niku sering didik bujuk kulo ini, kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kulo terpaksa cerita mergo nggih tiba. Kulo kadang kundangan utawi yang duit sepuluh 10000. Kadang kan tiang sebagian daerah penting baik salam templek baik kiai aku dua kudu sepuluh 10000. Niku sering kulo no beras. Dek Dua iki kudu buk pangan anak bujuku ben ra sombong. Dua iki oleh wong melarat. Jadi nak dua gede gue go jihad, nak dua cilik gue ngilangi sombong kudu buk pangan. Ben sebagian dagingnya anak-anakku dikai wong melarat. yuk ya kudu eleng Cukup pepe untuk salam tempel sak juta terus lali sing ngewu lima ngewu kudu dadi daging ben gue iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh sodako i wong nopo melarat. dasing sing duit gede gue jihad. Yo penting mergo nak duit cilik ora kena gue jihad entek ning dalan paham <laughs> ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silau berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silau berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi melete, jeneng nabi rata-rata nabi rojo dia ana melete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai, cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar dibingkis sik diadai yang peti yang wapik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulia. Nabi Sulaiman nyen Nabi Rojo. Cung. Glodokan jaran itu gawe kemas. Terus gon-gon sampah yo ya gawe kemas glodokane jaran yo. Nah, cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning gone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing dia. <laughs> Lah yo iya, barang mlet barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Terus mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Malah nih Nabi Sulaiman ngendikan nangannya irji ilaihim falana lahum bijunu dilla qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala dunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lah goblok. Iku sebab gawa apa emas? Oleh goblok ku mas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Mas ning kene iku digawe glodokan apa? Jarah. Kowe mbek mas ijek seneng. Wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman. Untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompol. Marhaban jadi kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ya, ora kena mbok tirune di ini uang gereso itu pejamaan itu anggere pejamaan seneng neng neng teras masjid. Golek wong paling melarat neng sing ini jamaah. Terus dekne tak Takoki, miskinun yujali si miskinan. Aku yang melarat kau aku wes padha melarat ya jagungan lu piye gitu. Padahal sing dijajakan ya tak ngenyek melarat nih kok dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman aneh mendingan miskinun yujali su miskinan. Ayo podo melarat ya, ya apa jagung Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku duwe sak boleh jare. Miskinun yujali sunab miskinan. Ayo padha melarate ya, ada jagungan dia ya terjagungan. Karena ini ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantap orang melok duwe blas. Lah kita di tolong 30 juta tak miliar teh ngerasa mlete, mergo ngerasa wae. Lah iku urung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham gitu. ini rumah kome poro nabi nu Sulaiman ngoten dia orang pengaruh ini tetap tawadu, Sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa sem sem. Mane diarani surat namel, surat napa sem. Dadi nek saiki ana tokoh-tokoh sing no kewan niku diselamat no kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Tidak ngenten tuh tadi LSM LSM sing kiat menyelamatkan apa? Semut. Ora gak tanggung-tanggung wong sakmono lagi. Eling-eling mau wis dawuh Sidin Ali lauku sifal mas tato yakinan. kau yang nak delok ayatnya pangeran rau usah ke ini delok langit sapi itu. Kau delok semut, delok nyamuk kau wes nunjuk, no, ayatnya napa? Pangeran. Nah jadi Ali aku rafutam butuh melakukan mlaku langit. mung aku tiap dino ya roh ayatnya kekuasaannya napa? Allah lauku sifal mas tato napa? Yakinan wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk saking makhluk apa wae tahta kang kang sore sama iku gofilina aku lali kabeh aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning isore bumi cek ning ndi wae antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuh lika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk bal numsikuha balik ngendaleno ingsun manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa sama antaqo alal ardi ila fitni wa anzalna sama ma bi walam Terus niki kalau terang dong ya. Pokoknya niki final tenan Artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kulo. Pulau niku gadah tulisan sing kula kalau gitu termasuk teng tas kula niku ono terus tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kulo niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang ya. Wedine ngeten di surga itu kan kita sudah final artinya final itu ya dianggap nih suatu terus selawasin apa awas setengah ribu itu sing diperset ya amin ngeloni nopo jajari hmm. nah dendam mangan enak ya amin mangan tapi bagaimanapun itu hak kamu hadun nafsi hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus toat lulus sebagai orang mukmin yang baik maka anda berhak mendapat apa surga tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu rumah tenang. semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita, zaman apa di dunia. Jadi suarga sing mewah ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia niat. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus anggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ilawahi warasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sama tak kok penting di swargo bedunya. dunia. Ya penting dunia kok swargo itu digawe koyok ngono mewah. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu Makanya kita mung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ilah wahi ojo kok demi perempuan demi istri kita di rumah api jalur ane buju di mobil api jalur ane buju di tabungan ake jalur ane buju gak tahu nabung ake demi bisa visabilillah aku di tabungan ake nah setiap saat nono perjuangan duit omahku api okombo benar nono santri sota ulang aku mobilku nah nono wong nilai gak ono kabeh disebut tuh demi bujo jari nabi yo ya ana sing kelakuan nopo demi wong wedok Oh itu orang soleh kan bucu, mau tahu ngelak demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontoh nama Mustafa itu mana nama? Demenan. Eman Rai ini bc gue tiba. Aja <laughs> nah, dia ya mungkin naik. Jadinya menuso. Tapi kan sudah nu haram loh. Ya. Sudah nama haram. Ini penting kalau Makanya saya tuh nganggap di dunia tuh penting sekali. Di pulau itu ke poso niku. Ini kan tesis awal ini tanggal 29. sesok tanggal 30 terus. Pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8 insya Allah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue wes alim Ini kalau terang malih. Kata Dina Umar, laula salah sun la ahbabtu an al bil mauta. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap senang sekali sama mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru visabilillah saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lilai kalimatillah dua kata Sayyidina Umar laula an adu ajab hati sujud dan lillah kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud ini penting kalau dalam teori ilmu sufi ada seorang sufi yang bilang kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud saya milih sujud dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika ada seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah satu nafsi, karena saya ingin nangkeloni dari makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wes dadah terus lebu suar. Jadi suarga yang makanya kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga terus bosan sholat, bosan zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking ya sebagian kiai ya rapati alim. langsung warga penak, rasa sholat, zakat zakat, rasa itikaf, bebas. Orang kau yang dunia loro kafe sholat bareng dia yuk sarap. ikut sarap lu jenenge ibadah si kapok. Tapi ya kamu balik ngono payu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kau jogeman murid ngono ora tak syafaati. Ya kan ya jogeman. Tofat ya kan ya. Kadang-kadang kita ini pecundang. Gue masuk surga seneng apa? keselan poso. <laughs> keselan poso gue sih malah. Oh. Tak lacak babamu Jangan-jangan turun dari sopo. Makanya apapun salah kita, pulau sebagai manusia salah saya banyak. gue lo akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim, dan ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, Masuk surga itu cek isinya Masuk surga kan kaya kaya oh, Gusti yakin kalau sholat itu ya kesel tenan, poso ya kesel tenan. Bareng masuk swarga dada, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kan akan bus waktu ya gelem aja, tapi ya bebo ora gelem ngono. <laughs> Kok aja sampai terus. Paham? Ya? Mustafa paham terus terus. Nah sing ora paham pantes kowe juga terus kusuk bingung buat umur dek nih tamu itu rai nih rai tua orang tamu kadang ya cek goblok bingung Bang mau tadi kalau kalau nih khusus ya, dia anak perawan cucu kau tuh kamu, kau nggak pernah tuh itu mantep mantep cerita itu, bon ya. Kalau kan niki mana pun ahad. Kalau gua malam Jumat itu tentang bojonegoro ngaji di dua tempat mesti sawalan. Tapi kalau wong gak biasa salam di sepuro salam di halal usahasi ngaji ya ngaji senasib pangeran mau ngaji di sepuro dosane jalur sepuro langit tapi nebo bumi ngaji terus karena hari ini saya ke Jogja tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10 terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12 ini gue nopo sorokan sorokan ngaji Kita terus ini ngaji dengan ya mereka tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat visabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya, yo maafin untuk jalur aneh buju, di mobil api, jalur aneh. Bahkan saat kita dari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? dan nak payu, dan payu, rapi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup boleh pekerjaan tetap ya ben bayu rapi, boleh gaya rumah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh Bedlok ada orang yang orientasi hijrahnya ilawohi warasuli Nabi mengulang lagi fa hijrah itu ilawohi warasuli Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kau ya, tak takoi, misalnya uang di bojo ayu sing seneng banget. Untung rogen gak ngalami iku. Iku kan terus kowe di rumah api alasan apa gen gawe no? Bojo. Di mobil. Lho ora wayu-wayu demi sapa? Berarti semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing. Sing gawe ya. Mulane di bojo elek kadang baru kadang apa malah elek. Celek ke rumah api. Kenapa kan ratu ke mobil? kabel lho itu ya demi bocok padha Berarti kayak mau mapat berkomando bocok <laughs> Itu ya sama, berarti bocok tidak titik tekan keluar Nah ini kalau cerita nih, gue nak ngaji gue wong alim, jauh sampai gue mendus warga seneng, gue saya ini bebas sholat, bebas itikaf, bebas. gue tujuannya warga ini ning dunya orang bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng suaraku, dada harus bebas ini orang usah ngono. Ngono ya ngono tapi harus usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng dunia kula eling jenengan sehingga mau jadi subhanallah. Saat ini teng akhirat pun dunia ini jenengan makhluk dengan swarga dewa dengan pulau tetap subhanaka wa wa bihamdi paham ya meskipun gue yang menuso kadang-kadang ya inna ansa anaguna nopo insa faja anaguna abdar oke paham langsung langsung boleh nah ini gue gusti jatai eh, putih <laughs> sing jari ini mau warga untuk kita teri kamu gue ketemu lo oh, asal kalau ora tahu di pikiran keres sebab Mustafa gitu. Faham gitu. Terus kalau suhu iki mumpung teng ayo ke senang sujud. Ya, sesuai si Mame Mustafa lah Rufin lah kalau sujud itu barangnya, ah. Ya, kalau usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang turun imami, kan uang murah terlalu sombong. Ojo kayak kelompok tertentu di mawang liya orang gelem. Manjen Nabi nanti ngentikan api sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli kiro. Ayo api. Tapi Nabi yang nanti ngajikan solu khalfa kulli barin wa fajirin. Sebagian riwayat solu khalfa mangkola la ilaha illallah. Wong solat itu barang ape? cong cek mau mengelak cek wong Ape angker solat yo. lagu kula nu ngiling-ngilingan seleksi sebagai mam. Koyono ono ki fanatik imam lu sopo apa Quran tapi ora fikih. Tidak fikih tapi macane makhluk ora bener. ada ah, orang usah salat kecang teman. Ora usah ngono ibadah ora usah ngono. Wong makmum kok biasa. Bibi Islam. Islam larat tuh loh, ini perjuangan. <laughs> Ngawur dong. Itu heroik dong. Ngawur. Makmum Mustafa bolak balik. Sungguh kalau ya rayakin sholat Islam. <laughs> Ayo makmum mana? Cuma ya, kalau nuna sholat buat pangeran. Ya. Sawangannya makmum Mustafa. Amal agak roh imam pulau hakikatnya e sopo. Cuma doror doror ya dengar Mustafa dengar ruko ya melok tapi hakikatnya kalau makmum kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedawi Nabi inna maju ilal imam liu tamati wa idha roka farka wa idha sajada fasudu jawi Nabi imam tidak ben mbok no ngana imam rukuk kaya rukuk nek imam sujud kowe dadi aku rukuk lah sini anut Mustafa anut Kanjeng Nabi Saya mutus ha nek iku Mustafa rukuk yo rukuk Jadi aku dipandu Nabi cuma sama sawangane mamung Mustafa dene wis sing direbus wae mamung <laughs> Asli ini orang hubungannya aku. Makom kurang uniku. Tapi rasa hati terus terus terus biasa. Paham ya? Betulan paham orang. Ya? Nah iya kita gitu, dipandu Nabi, dong dengan makmum manut imam. Saya kira makmum manut imam, aku mau perintah imam, mau perintah ganti Nabi. Perintah ganti Nabi. Cuma saya dengar Mustafa, ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustafa. Jadi itu orang kaji. Jadi kato orang kaji. Orang kah maksudnya Jawa? kato maksudnya kah saja itu bahasa bahasa Jawa nih apa? Orang kah orang apa? Di kulo suwon ya monggo itu ya, tentunya niki sing seneng kalau nu mati kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai engkau ya Allah, saya berjuang demi engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi engkau maka kabeh swarga piye-piye iku kadang nyuwun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah. Berarti kita hidup demi Allah. Nah itu lebih keren. Berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cinta. Cinta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Hidup kita, ibadah kita semuanya lila. Mulanya cara pulau keren yang dunia Biaya iya, ini semua coba sekarang sama tak berdaya. Suwargo koyok ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di di dunia. Kok kowe nganggep dunia orang penting? Ini penting sekali. Lalu pulau ini ora senang dong sufi-sufi bodoh kadang rebutan seneng berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi saya kina Umar ada seorang sufi bodoh mulai yang bodoh ya oke wong kira karan Rosno ya. jadi kira usah ngerasa salah biasa itu kok. orang itu mengkritik dunia dunia itu mata uluru ini bukan fitnah anak ini bukan maksiat anak ini bukan, pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif tempat fitnah tempat maksiat tempat ini di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin uh, Subhan, ada Ubay bin Ka'ab Ubay bin Kaab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay oh, bin itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu diam saja. Sayyidina Umar masih jelas ini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa kan Cung, gue ngomong ilmu kok orang sopan. Iki itu Sayyidina maksudnya. Ini nih tuan kita. Orang terbaik kita fil Mbok sing sopan lah ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek itu pun fitnah, pun maksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya tentu kita sepakat itu. Wong sing kecoba ya kayak tenan, sing kepleset ya kayak tenan. Akhirnya si sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Sayyidina Umar matur neng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami terawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu Abdul min Ubay. Urutan Abdul sahabat Abu Bakar Umar. Tapi orang orang apa? Umar itu makmum. Ubay. Anggap Mustafa Ubay loh. Umar. Jadi biasa Rian itu uang kalah pangkat makmum itu biasa. Tapi bisa Ubay apal Quran mus. Siapa? Apal jus kelompok. Orang tolong muloh jus tapi. Mulane cara wong kafir itu Mustafa yo sangke, tahlilan maca kulhu. Piye rapal kabeh kok langsung jus 30. Kulhu kan jus 30. Mun. Akhirnya Ube ngomong gini, Uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar anda ke surga, mengantar anda ke ridho Allah? Menangis aku sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang, untuk usaha kita sodako nah ini sodako di dibujuk judes sarana kita raiso ngamal ya untuk sabar misalnya kita sodako raiso pengenan kepengen tetap kayak ngamal dibikinlah bujuk judes dan gue sabar untuk melebu ngamal orang untuk sodako tapi untuk sabar lu sodako raiso kok sabar raiso pisan terus kayak ngamal opo jadi pengenan itu nemen pinter wis ngerti nak wong kere raiso ngamal sodako dalah dinyai uang Oh, kere keriting terende alhamdulillah coba kalau kita ada ada yang kritik ada ada yang cangkem elek itu gajaran apa mungkin antara gajaran sabar rano singri akhirnya watawa sobil hakti watawa so Aku kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lu malah ngamuk, kiri, raiso soda atau raiso sabar. Terus kan di suatu aku alasan apa itu? kiri sabar, gak melebu. Kiri soda kok, gam lebu meneh kiri alim apal hadis tambah angel bacane terus gampang uh, tak mau ngomong jadi semuanya ini dunia dan kalau suwon dia mulai ngaji niki kalau suwon sing seneng dunia If ya iya, tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nunggu agama Allah ben Allah. Terus suwargo itu wis hak kamu, bahasa kasare wis hadu nafsi itu Allah sangking baiknya memberi kita bonus kalau kamu reputasinya baik masuk bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok sholat kapok zakat kapok dikekang sekmu terus over ning suar lakukan kok elek ini surga itu dihentikan Allah. ya jangan oke lah, kue ngeloni dari macam-macam, tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam tetap wa akhiru da'wahum tetap anil hamdu lillahi rabbil alamin akhir maknanya kelima ya maknanya akhir apa kelima akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm sama ya alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilm bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimak dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Ya. Makanya subhanallah al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablazar ridho, klimak dari kita rito, puncak kita rito, lan puncak kita untuk ridhanya Allah ya alhamdulillah. wazina ars. Nendunya paling pepaes terok gue ngantek se aras itu alhamdulillah subhanallah nah, pokoknya kan keren kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras jadi kaligrafi ini yang aras itu subhanallah walhamdulillah tapi saya ini uang berbentuk kafe muni subhanallah alhamdulillah malah darah di kita kafir nggak sing tahlil uang eno ya berbeda ini dengan anto angol hero itu dia kadang ya subhanallah sing goblok sing Seng sing tahlil ngantuk di pilo-pilo rano giroe, rano iseke, rano kafe, orang ono cinta nih. Sing seneng ya kok darah dengan nganti ah, sing goblok sing tipis. Nak goblok loro-loro nih keluar teng teng harus tiga ya tahu. Ya. Ngaku pinter ulah oleh repot. Aku bodoh aku mau. Akhirnya <laughs> zaman akhir, zaman akhir, zaman ada militer ini apa? Zaman akhir, zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau kajian Nabi muji itu kalimat tani, kofi fatani, ala lisan sakit atani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdi dawe kaji nabi nih kita hadis bukhari riwayatnya sohkan kalimat dua sing enteng neng lesan disenengi allah habibatani ilar rahman kalimat sing disenengi allah mau disenengi allah kok iso jadi kafir memadah popo aneh lor kalimat sing disenengi allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah jadi sesat tapi yang kode ini kalimat yang disering apa kok tinggal turu, tinggal lango. Sing kiai padha ini nak tahlil suwi mereka ini sing diorder semangat. <laughs> Terus kode ini kabeh. cari bapak, itu ya geman nak ngiai tidak tahlil suwi-suwi. Darah untuk oleh tambahan sanggup. <laughs> cari bapak, tak ada dua. Is biasa ini memang lima menit yo. Bapak itu order, bensin order puas terus, memuaskan Allah. Saya nggak percaya bapak nih, taman ragu butuh anak bapak kulo. Cuma mau cocok mata Tapi kulo masih mau suka harus harus foto aja. Paketnya sama. aduh kan mesti orang. Ya iya latihan nih kalau delok pengorderin. Sing order meyakinkan harus oleh nilai nilai wong muar muantem. Sing order pas ngerti rong kulo kebut saya sudah. pun yo yakin yo, soalnya saya yakin nak dunia itu penting. penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau sujud, lagi pentingnya ngaji saya saya Umar. Terus ketiga, kalau kan kalau sebut dua, ketiga walau la an nalta kita tibel kalam kaman nalta itu tibat tamat Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimatillah sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik maknanya aku nih dunia aku seneng jadi aku melok nyeleksi mana kalimat sing untung no Islam mana kalimat yang merugikan Islam pokoknya pikiran si Nomar aku nih dunia aku lebih semangat dibanding suargo Jadi nih dunia aku anaknya hikmah nah ning suargo anaknya mendapat cara pikirannya orang cinta seneng hikmah apa seneng mendapat seneng hikmah seneng memberi seneng memberi kontribusi timbang sekedar men itu pikirannya orang yang mencintai padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul tentu inginnya kita berbakti berkhidmah memberi nah, aku yang muni seneng Allah dan Rasul tapi kepingin itu lu waktu kali pacaran seneng meloroti Iku detika tak ngawur deh. Gue mau uang gue mikir. Mau gue nak ngaji gue semangat. Dia dia gue pas ngaji gue memberi kontribusi dengan mati kaji nabi jadi pinter paling gak ya rontok lah misalnya pinter-pinter ya rontok orang narjino pinter malah kecewa malah lora api Kulo ini gak menusuk Kang, nanti salam kita mlek yang nggih seneng, tapi terbatas. Piye-piye mari bisa piye ku hak saya. Mendapat ku cukati seneng, wis biasa. Seneng mudah rahmati pangeran. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Piye dulu ya khairum latis Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi luwih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang orang sing ngaturi sing hormat. itu rasa nikmati teman-teman Piye-piye itu mendak. Nah, mentale wong seneng kok memberi lebih puas timbang mendak. karena kalau nak mulang kemudian dia happy, happy itu untuk ridhanya Allah. Nah mendapat dia ya sakadari, dia seneng sakadari yang belum manusia. Bisa nih ke atas yang walian, pas mulang mau ngapa ngop, materi siap no, bangku masyarakat tuh bodoh, ngomongin ini seneng. Tapi nanti sebenarnya, Oh sarap. Tapi kira rasa gede ngomongin ngono, ya, gede ngono ada gede gedengan biasa wae nopo. Biasa. mau <laughs> ngono ada gede gedengan Oh, ya semua ada. mau gede biasa wae nopo. Ya itu jenis harus saling dukung. Nain <laughs> rokok terus terus. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wes akhir niat mesek lah, niati ngeloni bucu. Ngeloni bucu niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat is Islam. Dewi Nabi tanah kahu, tanah salu, takal saru, fa ini mubahin dikumul umam kenang neka nang dia anak syukur-syukur akeh berbagi bangga nang umatku Jadi kita punya kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tahu tauhid kita jajano anak yang awal tauhid eh nah anakku raka kecewa be aku nanti mencintai tauhid mencintai Quran tapi nah anakku kecewa moro terminal moro perapatan orang seneng Allah Rasul sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid wah be anak tak manja pikiran saya sederhana kalau dia seneng saya pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya tapi kalau dia benci saya dia anti saya kalau anti saya berarti anti radio cita-cita jadi wong ngalim bahaya tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng gue, gue <laughs> seneng. pengen kemudian bapak repot. Lo kan gue gue kopsan. Orang mau nopo kan maksudnya. Dia kalian kayaknya kok paham kan. kan, kalau serempet berita gitu serai. Kalau nggak ngaji kan sifatnya iblis itu kritik, tapi gue kritiknya gue lebih parah. Nah, oh kan ngomba jadi orang beda nopo? Beda. kita mbek nopo? Ini ngomba, cuma kakek ngomba. Orang yang jadi biasa. Yo yakin ya saya ini dunia tempat kita sujud, tempat kita beribadah. umur anak hadis sopo Imam Al-Hadisin, sopo Imam Lorone ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mutan Muhaddisan keliru. Imam al Muhaddisin ini nak sing harokate keliru. Lah nak Imam al Muhaddisan nak imame Uang loro sing ahli sebenarnya Imam al Muhaddisin imam ne skape ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari bin Imam Mus, Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berdis wa Bukhari Abu Husain Muslim bin Haddad bin Muslim al-Qusairani Saburi fi sohi khayhima ing dalam kitab sohi lorone bukhori muslim ala deni rupani kitab loro huma kang utawi kitab loro ku asohul kutub luwe sohi sohi kaya kitab al musonafati kang dengar di sohi sohi kitab sing dikarang bukhori muslim lah nak Quran itu ora mlebu nomor siji mergo Quran itu ora termasuk kitab sing di karang. Orang nomor 11, nah lamane padha hadis ketujuh. Ya, moga-moga pas niki sore niki kita papat nih mau apa papat berarti kok kan kita. Gitu. mulai pokoknya Pak Sito terus ngalih sekarang ngaji. Nopo Arbain Nawawiya kata. Lainnya ada uang jeneng Nawawi, warga Sido Giri, ini bojo kula jenis Nawawi. Pendiri Sido Giri Nawawi, kok kendi anak Nawawi, Nawawi, Nawawi biro, sampai sangke kaki jeneng Nawawi. Nawawi. Berarti saya ngarang kitab-kitab berdiri, Imam Nawawi gitu. terus wonten tiang Banten kepengen anak alim di No. Nawawi gitu. terus tepat tenan jadi alim jadi Syekh no. Nawawi mulane ana Imam Nawawi ana Syekh Ida utlikal Imam Nawawi mana Imam Nawawi sekarang majmu sekarang arba'in Nawawi ya tapi namun Syekh Nawawi sekarang tafsir napa Munir nanti saat itu kuatah jeneng Nawawi kota Barok ada Imam Sinten Nawawi mau kemana ya An-Nabi Ruqayyah tak hadis ketujuh ini. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalu ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu aran agama itu an-nasihat itu nasihat. Nasihat itu niat apik. Niat apik yang pihak lain itu disebut nasihat. Ya nasihat niat apik kepada orang lain atau pihak lain. Agama itu yang penting kamu punya orientasi memanfaati orang lain. Kul nama turki liman lalu kepada siapa ya Rasulullah? Kala dawa sapa Nabi lillahi yo maring Allah wali kitab lan maring be Allah wali rasulih lan maring utusane Allah. Niat baik kepada siapa ya Rasul? Ya kepada Allah. Misalnya kita sebagai ulama supaya umat kenal Allah, kita latih membaca tasbih, kita latih ngapalo hal-hal sing dadi sifat wajib Allah. Wali kitabi, kita latih umat mencintai Quran, mencintai panduan Quran. Wali Rasuli umat kita latih senang Rasul, senang macam-macam, senang sifat-sifatnya Rasul. Kita latih sehingga umat kita latih mau tiba berjanji benro sejarah kajian Nabi, benro sifat-sifatnya kan Wali aim matil muslimin alam niat apik neng piro-piro pemimpinnya orang Islam. Ani kita kudu hormat, atau jono kiai gede malah bawa gede ini. Dia saya kira tahu kira kata aneh mobil, mawon itu di daerah non santri ya, khasut makanya saya itu tetap sering ya kalau buatan sombong ya kalau sering ziarah teng lirboyo ziarah teng kudus nah teng sarang karuan rugi saya mulai sampai sekarang pun saya masih ngajar di sana ngiling-ngilingan bahwa kita loyal sama pemimpin umat nopo es es Wah tenang, ya. Hasan anak kulon itu sederingi kalau jak suwan teng Mekah, kalau jak suwan teng Lirboyo, teng Bundi, Said Sulaiman Mojo aku terus dulu ya kalau sering cak suanteng Demak atau Kudus kita ya, sering kiat-kiat dulu wiling-wilingan kalau kita loyal sama matil Muslimin wah matihim lan wong Islam sing umum sing awam kalau sering sowan jenengan ayo naruh anjuk ya atau kalau mereka sepuluh sepuluh jam 10 jam agar subuh berangkat demi suan umat Islam wa mati Semangka anu nih panjen, Nabi nanti rasa perasaan tenang ya. Biasanya wis gabrek ada perasaan. Aku baik Gus Mari ini aku rakron aku, krono perintahnya kanjeng. Lalu kira perlu tertanggung jawab aman loh. Aku mau itu apa? nasihat di aim mati muslimina wa amatihim. Itu dia niat apik dan wong Islam sing jadi pemimpin, lalu wong Islam sing jadi a awam. Amah maknanya wong Islam loh. Nawa. Rawahu Muslim. Sedok roa oke atom tenan ini Nomor kali belas kang. Kali belas itu al hadis satu. Tulisi loh, mau nang susu walu, butuh itu. Rawleh kan, wah, pasir kan. Bu, syukurannya mangan baru, tenang ya. Liane rata aja gak cukup. Karena aku tau orang sing entek. Mbak turi mangan kalau sepentak udah orang leran mas. Kalau oh, santai ya lah. Ya. Mesti lagi leran terus. Balor leran. Terus aja. Makomnya itu dulu ke inang berdiri nakamu itu ya, panas. Kau nak lewat itu ya, dulurin nah, apa? Sengentan barang berarti. Anak Abi Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul ma nahaitukum anhu fastanibu. Ma ta pokoknya wae nahitu kang nyegah ingsun ing sira kabeh anu sange ma mau mongko ngeduwi siro kabeh ing ma. Angger aku nglarang jodoh lakon. rasa kakan takok. Wa ma amartukum bihi fatuni mas Wa ma wama apa wae amartu tukang perintah insan kang siro kape bi iklan ma fatu mengkau nekano siro minggu sange ma mas tum selagi ini cek kuasa sirokat yang kertak kongkon nang lakoni sak mampumu kau usah kakek takok saya kira nggak akan kritis malah mau rusak fa nama ahlaka angin mesti neng rusak Allah dina ing wong akeh min kopikum kang istimewai sira kabeh apa kasratu masalihim kakean takoke Allah dina min kopikum wong dhisik agama jadi kacau kecang kecangkeman kakean tak Ayo wong kok takok hikmah iki piye? Hikmah iki hikmah dia semua mau, Allah ngutus mergi ana maslahate kok malah ditakok Hikmahnya apa coba? Kenapa lelaki dapat dua bagian, perempuan dapat satu? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan cek ikut ke Lanang bewe tok orang roh bedane. Cara Ibu sepasuruan, iku goblok tenan kesentektual. Wong lanang bewe tok orang roh bedane. Wong lanang klamine wis beda Cari orang aja, cara santri saya elek-elek. Mereka kalau nyual wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa warnanya beda? Kancar gomo kan lanang loro itu. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau ada konco jadi lahir metu kalau ke seminar. Tapi aku mau seminar di wong goblok. Wong gendeng ya bedane lana wae itu kok ingin roh. Wong anak kelamine wae beda. Tapi aja mbak utang. Tapi kalau kadang nggak intelektual itu mah kan, juga umum. Terus profesor, terus dokter kok kok Bedanya apa lelaki dan perempuan sehingga Cara kena cangkem kiai kiai jatimu wah sarap tenan wah kok naruh beda nih lanang ngambil Kowe enggak tau mikir cangkem elek. Mulane katanya kalau buta kiai cangkem elek. Gue ngadep ki wong sing luwih cangkem. Cah iku nih zaman mondok wis cangkem elek tapi ditetir alim. Wong riyen kanca kula sering ngaji beku. Jadi kiai kata tak bantah tentunya mau kali Gus Bambun bejenengan wes oh, ini tak bantah kabeh. <laughs> Ra ajar ajar. Ayo kula rawan dhewe ngaji nih mahali mbek kulo ngaji siapa mbek kulo? Kirian kan ngaji yai kan do hatam khatam ya ikan mau macane kan lompong kan ya, mau sepuh. jadi do kilatan Kulo rawan Kula rawani. Yai kulo butuh ndekne, iki jangan melek. <laughs> Iku warga deh. Ayo nak Jawa Timur kiai kiai seneng aku nak ngelawan ngomong sing sekuler intelektual itu cangkeme lu elek. Kulo nanti kenal jenis kiai maksum, kiai maksum kau cakap bapak. Kita tanggulangin sidoarjo. Dia ini tahu seminar. Nah, neng kampus-kampus biasa. Menurut Ghazali, menurut Safi, kan, kan biasa kalau di kampus. Kalau di pondok kan menurut Imam Ghazali, Rohimahullah, wa Anak, bingung. Terus takut deh nabi narasumber. Iku Ghazali sing sopo. <laughs> Iku Ghazali bakul es tabakul bas. <laughs> Aku mau. Nak rujukan iku Ghazali Nawawi iku sing Nawawi Ghazali sing sopo. Sing bakul bakso sing sopo. Akhirnya narasumbernya, iya enggak ya Ghazali yang pengarang isya Iku Imam Ghazali. <laughs> Orang apa? Ghazali tanggaku udah atur bakso. <laughs> Nah, ini cerita bapak. Metu kalau ini. apa apa Ada di kampus kan biasa kerut Ghazali menurut Syafi'i. Kan dijangkari kan. Kemudian itu Mustafa Rukin, nah dijangkar. ulama keren-kerennya dijangkar. Ya ono kiai model ngono. Jadi dia entropsi, entropsi itu Ghazali siapa? Sakit narasumber. Kok mungkin? Akhirnya kapok orang tahu seminar. Sini ayah itu. Orang senang kayak unik-unik gitu ya. Lucu-lucu. Ada kadang yang unik penting. Karena apa wong dhisik iku rusak mergo dirusak apa sing rusak kasratu ini, yaiku kakeane takok kasratu ini kakean takoke wong-wong bisa karena dia keputusan ditakoki hikmahnya apa urgensinya apa hukum itu demi mereka ngeten gitu buat iki boten apa-apa gitu kita nurut pangeran mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan mergo nopo oh, hmm. baru kayak nurut kayak disebut imtisalu amrillah nurut perintahin. Allah. Tapi nak kue roh alasan itu jenenge kue motifnya adalah keinginan kepo anda, keinginan ilmu anda. Masyur Imam Malik nanya untuk Imam Syafi'i tahu tiga jilat. I sapi i kue itu deburo. Bapak ngangkat watu. Watunya itu gede. Terus, cung, yang yuk ya pembantu lah. Cara disini itu budak, mau disini jangan budak. Watu itu angkat. Terus deburo buruk itu diangkat mereka takut, lah kenapa dong langsung buat angkat? Nah, sing utus jenengan gitu angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena meren, perintahnya majikan. Terus gue diburu sing kedua. Cung, waktunya angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dahaban karena di bawahnya ada emas. Oke, oh, nak ngoten jelas tuh alasannya. Cung ngongkon toh terus diangkat. Gue seneng dibuka. Bukan seneng. Mereka kan aku ngongkon orang alasannya lalu Nah tentu kita ingin seperti budak yang pertama berhubung Allah sing mutus ya samina. Wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmah zakat ditulis, hikmah sholat ditulis. Nanti sholat loh kayak senam yoga. Rukuk peregangan, sujud mbok dari pembuluh darah ben piye. akhirnya sholat itu dibandingkan yoga. Yoga dengan sholat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Terus wong bandingno sholat terima sampai senam juga. Mereka mau gue fungsi kesehatan. Kan kadang bodoh itu penting. Rasa ngono kon rokok ya rokok kon sujud atau ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane apa pangeran Nah, meskipun kita bersama dengan itu yakin kabeh diperintah Allah mesti ono guna. Tapi gunane iki ora perlu jadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintah Allah. Paham maksudnya? Mas Panter. Paham. Wong nyentak Mustafa itu dosa, mereka luwe sepuh. Dosa wong nom nyentak wong sepuh. Waktu lafurum, jadi menane wong dhisik iku rusak perkara nek kakean ta. Takok kasrotu masa niku kakean takok waktu lafurum lan oleh tentang para wong dhisik ala anbiya iki mengatasi nabi-nabi dewa. Sawalan. Enggak, sih penting kowe wis mesti dawa ijazah ulama-ulama di sewu. Misale rapal Quran kabeh apa ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Allah Mahfud kecuali ayat kursi dewe Nabi khusus ayat kursi ku aku jupuk min kanzil arsi jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum gitu tentang Allah Mahfud tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsi kok gudangin apa arsirnya ada ayat-ayat yang lebih uh, spesial kalau sampean tanya lugus bukankah semua itu dewi Allah? Ya betul semua dewi Allah. Tapi tetap ada dewi Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, ke keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya, kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spe spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat tentang, tentang kita. Misalnya ayat fangkihu atau balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, Tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muah. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya minkan zil arsi, jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat Kan yo ya lucu, misale wiridan ning tahlilan fankihu ma tobalakum minan <laughs> ngono terus terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. mikir yo mikir to, senengane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhane angel bocah ngono. Kan. Dadi kene gue sing wis ngaji mulai bayi yo. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah tentu beda Terus kedua tentu ayat ayat sing rano kancing Nabi misalnya aku jahakum rasulum min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kue ya waktu luas robu kan mangan gunung Nah misalnya terus tahlil terus wakul robu <laughs> ya lucu deh Bocah cakok kandanannya angel. Pusing ambek kue Ngaji tahunan gak perkembangan. Habis gue rame-rame dunya. Wah, Enggak rame-rame apa? E, pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu? Ya? Mulai setannya tangin, ah tenang ya Rafa, <laughs> waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi KB ya Quran spesial, tapi tradisi ini ulama Kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi Kue nak ngingkari ya keliru wong hirika kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kur kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsi katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi mau ayat kur kursi sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi dan itu memang spesial coba saya kalau baca ayat kursi saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono kok <laughs> aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik yo keliru sing kritik. mau oh, maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. mau oh, maca eling pangeran kok butuh berkat le dul dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik kok sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus ana undangan <laughs> nak mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ana sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? balance muga sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil ya sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora dalil, sing hasud nyoal ya ora dalil. Cara kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to orang. Ya ada ada ya wis ora menengahi sebenarnya ketemu pangeran. sebenarnya <laughs> ketemu pangeran cocokan di sing ben bener. Nah, jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. <laughs> Reklarat bocah kok eling piye eling pangerane kok beda apa? Nah, misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas itu takoi pangeran, tudang tonggo kok orang teko. Mereka buat misalnya, nah, tapi nekani nekani tonggo ya perintah kanjeng Ya sudah, nggak cocokan ya, rasa usah debat saiki, nggak apa, cocokan ya. Tapi nak cocokan biar aku rakyat ketemu, wong sing nyual nih jadi masar aku sing suwargo, <laughs> ketemu, nah aku ketemu nih suwargo ya cocokan. Jadi gue ikut mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini apa? Ayat itu jadi spesial dan Kalau nunggu buatin sakit nak gak mau ayat kursi, gue mau cocok tenglisan gue mau cocok tengati setiap saat. Mergo rumang kok pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita u gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utau cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jadi di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati kubi. nah Nak kue mati kan gak punya akibat apa-apa. ini tetap baik-baik, saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? itu gak keren karena bergantung itu gak keren al qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri oh, itu kan terus sopan lu kan mau ayat kursi bejalan bejani gusti kalau mau ayat kursi aku orang ya orang cari aku kasih hati, kasih hati mbahmu. Bocah Oh, bocah arah bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru di materi no Kasih hati apa nak mau ayat kursi? Kasih hati mbahmu no jimat ya seneng pulau nur ya seneng maksudnya ku tapi bu ketingin teman-teman jurah oleh menjadi rezeki dia kadal jimat kebi sing iso ngatur rezeki nih uang, sepo ya Is keben kamu di sepuro pangeran ratus sepuro ora apa kelakuan kok ngono iku piye ya terserah pangeran aja jadi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur Terus disifati la tak huduhu sinatu walanam. Dan dat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi. Lahu mafis sama samawati wa ma dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tau bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun punya akhirnya nang mbek pangeran cek api aja dengan Gus Tiga, we rame lo nganggu sing nganggu kita kita ini coba aku raro gaya rokok gunanya apa raro? ya gunanya pekerjaan gus menyerap tenaga ya Yesus ya saudi menimu sementing gue roh gunanya rokok paham gak? roh gunane rokok rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi podo lah sementing kira apa-apa tadi kalau seneng mbek guyone kiai-kiai ini. Panjen ora ana wong pinter kuyon kaya kiai. <laughs> Wis kulo kani niku acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang. Jadi ane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kape termasuk Habib Umar ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot ada kiai rokok. rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. <laughs> Sing kiai dhewe maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. <laughs> maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. <laughs> Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya, saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. <laughs> Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. <laughs> Wong-wong spesial, seneng seneng kalau niku uh, bisa nikmati ya seneng nih Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, ya, mah. Lah kowe seneng ngenteni di alpat malah kesel to. Wah, Jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mungkin kalau nusu seneng nono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksi maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon bahwa orang nggak uraan ya bagus. Wah penting ikhlas. Wah syaratnya kafe, itu penting nopo? Ikhlas itu ikhlas. Ya aku tuh spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. <laughs> Wangku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, ya, ya, jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Oh. ya jadi terus disebut no lahu maafis sama samawati wa ma fil Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singke, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa apa e tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. mereka wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamani iso turu. dan kalau orang rumah jayat kursi ya rai iso turu, pe turu. Dan dia ya mau lesane gak ati kula lagu Lahu sama fis wa ma Terus mangdalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. ada yang bedahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno, nah, -setengah Sing maca ya padha dene, ra paham mek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di sembelo sing bener wis ta. Takok ya provokator. sing jelas <clears throat> latih maca ikut terus. jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Kaya nak mau tahu tahlil hati. Eling allah tahu hati, benda apa? ya, yang pangeran kok ngenteni, Bang. Allah, tunggal deh, Tahu muni alhamdulillah nate napa nak permangan lho. <laughs> Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Oh nak bakat wali kok teke wis elek. Jape wis keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. selagu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashwa'indahu ila ya'lamu ma allah aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Ketika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali Duh main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Mana kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora surat hasr. Nah aku ngijazah iku kan ramungkin surat hasr neng juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci law anzalna hadal qur'ana ada jabalil la ra'aitahu khasyi'am Itu tapi kok malaikat ngarap subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitab. Iya, ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus ya terus waladhi akhrajal farum kafaru min waladi akhrajal naka kafaru min ahli kitab min tiarihim li awalil haser. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum minallah fa'atahu um, fa'atahu saat terus serang rapal wakhir ya itu tadi terakhir apa ya'lau ma baina aiti ma ma khalfahum taswala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah Khalik statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima itu bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi ilah bima wasya kursi husamawati wal ardo dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren terus wala yaudu hifduma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya ya, sampai anak tak pasrah gawe kok ngrumat srengenge. sampai ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku ngurmat ngrumat srengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tau mati. Gak tau bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tau rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora bengkel no, Oke gak tau mikir ngono, nyer rawali yo. Lah srengenge misalnya error terus pangeran no, leren sih telung wulan lagi ditoto <laughs> ya repot dul dul ngono kok ora tau mikir bocah kok nganu utek sing anut wali-wali uteke waras menduwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane ora tau kagum mbek srengenge ora tau bengkel <laughs> ora tau mereka mau ora bakat wali itu teke wis Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono ngono. Habis ben urip pancen wong wayo apa? Mati nggo rame-rame apa? Untung Dunyo nak ra ono ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ibad ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham paham yang mulai ya apa yang mulai. Gua takut ibu curi barang mau kaji. Mau Gus Pak nerang nopo eh, ya rekaman ini. Atek dah wakil. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang nyimpul lo malah tambah keliru kabeh. Kulo <laughs> niku paling aslinya paling raco cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul aku terus piye. Tapi dilarang piye Niatnya ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul lo keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Dhewe. Wis ben nunggu rame-rame apa? Dunia. Kulo kadang ya mikir ya Allah. Ya Jadi saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia Gue dibagi-bagi per wilayah. Jogja Jogja tok kok Bantul Bantul tok iku yang bengkel Allah nggih srengenge iku langsung bener terus nak wong bosan dikebengi bengi ben ra ketemu srengenge digendi bulan nek enak kok bosan matahari bosan rembulan ana mendung wis turu damuk bojo lah laudan selali sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu Paham ya. Jadi enak lah pokoke urip wis enak, pokoke kafe anut pangeran wis enak. Wala ya itu hifdzuhuma wa huwal alil adim terus turu. Semun Gusti kula tak tilam seteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Ah, lha maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing ora apal ayat kursi terus ngritik, ora apal. Bid'ah ngono. <laughs> Wis apal lose, wis darani bitalas penting kowe apal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Eh, kayak ayat kayak apal sih terus lagi bid'ah ora popol, jadi mereka, mergo ngono. Kaya misalnya biar aku rada bener, mereka ora ora tahlilan dah, yo maca. Kalau yo bingung ngadepi jenengan bilon di ora jelas sih. Yo ayat kursi ku wajib. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama dulu tengene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia. Misalnya wakulu wasrobu tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetap be beda. Makanya Nabi ngendikan ayat tiga apa loco, nabi tur woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? ditulis didol. Ya, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang neng ruang tamu. Akhirnya ketawa iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Ya pokoknya berpikir positif baik, <laughs> Wah berarti sing di Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ono ayat Wah berarti Islami lah. Ora kuatir nih kalau daging celeng, tetap nulung. ya ini jujur man, kalau niku tetap asobia ya. nak neng perjalanan sing gak jelas lor kidul ya raro daerah kok maru ngono ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya ya tetap bantu lah tetap umpamanya terus tiga inggon sholat Sana jantung sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. <laughs> ya aja suudon ngono ya anggap ae mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini, sing di rumah ya payu promosi nek iki is lami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enak lah. Ayat kursi ini sing enes mergo dinggo <laughs> ya tapi ya ndak lah nak niate ngono ya tapi ya sayat kursi tetap mulia dengan dirinya sen sendiri Kulon sumeneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Jadi kalau bayangin agar turu jadi seneng. Senengnya wow, gusti nak kulo turu, itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tak takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayang no misalnya kue pas dungo, sing buat dunga nih turu. Kan, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk, ya betul akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran Berikut dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya rodi itu hina nabah rabbah wabil islami dina Saiki wong paling ra seneng roh sejarah, roh bayinah ora seneng. Kowe maca waqiah rezekine akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi napa rajiun. Wis ora ra padha padha, ra roh jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nah, es debat ya podo wong alime, enggak podo menengi, mereka podo fahami. Kulo sering ketemu lama Wahabi, sering ketemu wis mang macam-macam. Asal podo alime menengah. Yesus piye wong podo roh asal usule daripada debat kusir semeneng. nawangnya materialistik di bangkrano sing bahari semeneng. Nah, Tapi ini ilmiah, gak kulo warai gak agomo iki digowo nganggo ilmu. Liyahli kaman halaka am wayahya wa yahya man hayya am kepenu Ki nak kepen pangeran iku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran. Pangeran apa? tenan. Nah carane roh lewat dalil. Nggih lewat napa? Dalil. Lah Kanjeng Nabi ya nabi tenan, carane roh nggih lewat lewat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabi Nabi mu wa fa'akulu huwa Muhammad bin abdillah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat khisaluhus saniyah. Ibni Yasim sampai terus wasmuhu Kusayun sumia bikusayi litakosi fi biladi kudo atal kosi atas wa fakohu kinanyun kama janaha ilahil katsiru war terus no Nanti dok Sayyid Adnan. Bareng dok Sayyid Adnan disebut wa Adnanu bila bin inda dawil ulumin nasabiyah ilad dhabihi ismaila nisbatuhu wa muntama mergo wong Yahudi nyo al Muhammad problemnya nasabe utuk endi Ngono nang tunggu lama tong kan repot. Dadi paham lah iku mulane didudono silsilah. Ya. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut. Yahudi. Ya pengikut Musa ya ada wong Yahudi ku mbah bae Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut. Cicite wong menangi wae. Ora. Itu disebut watil kahujatuna atainaha Ibrahim apa? ala qaumi narfa'u darajatim manasa. Jadi jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kalau bolak-balik cerita tengah Jibriki, Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiarota wala hamata, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Jadi anggar ketemu Ali, Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudikan dijejer unta waras, sak kandang gudikan kabeh. Sewenang wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum ya Muhammad teori Anda salah. Ini onto waras kabeh tak jejer sing gudiken gudiken kabeh. Berarti teori Anda nggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad wong Nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan. Fama yujaribul awal sing gudiken pertama ketularan sopo. Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan, lu iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan, fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lha iku asli mat. Lah ya maksudku ya sing iku. Nah, jadi ya, ya, ya, wong Yahudi nyongkone nyongkone kajina. Nabi ku ilmu nih gara-gara Nah, mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya raiso iso kiro kira-kira ya kira-kira ya raiso faham ya terus kena apa Nabi Musa itu pinter jadi nyifati Allah pengerane langit bumi rapati mandi ini ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana pengeran itu sapa? saya mengerani buyut-buyutmu malah Firaun kalah perkara ini logikane nak Fir'aun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ana pangeran. Mergo pangerane lahir napa? terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Dia paham ya mulane nak tegene ilmu hakikat niku sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul Aku iki bahak, bahak iku menuso. Terus wong berhubung kula wis menuso dadi menuso wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah yo ya mati tenan, cara ora ana oksigen yo ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidamitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lama pusun nggak cara wong kafir sing berdua mayuhil idzama wa hiya romim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan tuh begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip? Jadi kowe tak takoki, apa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa iku apa kok iso nguripno? Terus tekane kondi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhi wa yumit. Allah itu zat sing maringi urip. Zaman aku urip, zaman aku urip yo ya roh carane urip. soben zaman aku jadi lemah yo ya roh carane urip. Dadi carane urip yo ya roh, carane mati. Yo ora roh. Yo seben terserah nak Allah yuhi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti pem saiki ku kowe yo ora roh sebabe. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kayak kan yo ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. amane nah, wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumit. Mulane kabeh ulama ndawaken sebutiniku, ku Allah niku gada Asmail husna terus kue nak ndonga yo nganggo Asmail husna. Jadi misalnya kue nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rizki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek, secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi tekor sawah arah arasan utang kayak kabeh jatuh tempo seakan-akan rabakal bakal untuk rizki yo untuk tenan wong ra nyifati Allah ya rozak Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan nem yo iso dadi kuat nak Allah no kekuatan nem dadi lemah nak Allah melemah melemah. Paham gitu terus tak late jadi urip kula nganti sakniki yo ora roh, kena apa aku diarani urip yo ora roh. Sebab urip apa yo ora roh. Mulane jare Sidina Ali kena kepengin roh nak kowe makhluk apa kue hal anta maujudun bimasi atih am bimasi atik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat be wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, "Fa antal an maujudun bimasi atika am bimasi atik. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan tuh Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kue di bapak ikut senentono Allah apa kue dewi? Nah kue dewi kan milih bapak presiden, lah apa di bapak rajelas. Untuk yang dunia kiai milih jadi anak kiai gede bang anak kiai sing ora jelas. Saya kue milih bapak apa Allah sing milih no bapak? Ya Allah pokoknya aku ramelok. Mele Ya kue tanggal lahir ya nentok no. Bapak ya ramel nentok. Kok terus kue nganggep bisa no iku piye? Akhirnya wong itu taslim nak panjang dunia itu namung kita sedanten namung nopo makhluk. Lah wong nak iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya napa am bayina. Sing oleh urip wong sing roh bukti bayinah kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Lha iku mate Kanjeng Nabi sausé didirik Nabi ngantos ilayomil yaumil kiamah mbok goblok kok kaya apa mesti wis goblok banget lah iku bangsa pangeran iku Allah iku wis pinter wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran Nggih, mulane wong ra salat lah anggere tauhide bener iso ben neraka ya suwilah tetep sok ben wis warga. Tanggale ra jelas, taune kira wah ra jelas. Jadi kalau nanti mau setengah kitab Imam Asari itu kan pernah berpendapat Uang itu itu kuat, nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Ini masyur kan, al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Labud damim muhtis. Alam itu rubah. Nah, ono rubah berarti ono sing rubah. Nah, ono sing rubah berarti alam itu mah ruwet, ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane roh Allah piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil hasil survei, survei di pedalaman kampung-kampung. Secara kene boning Gunung Kidul, boning di sing betuwi-betuwi niku. Wong desa-desa niku ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asyari. Ya Arabi bima araf tarobak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso jawabnya nak al tak dulu alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. <laughs> Jape sederhana. Wa asarul akdam ya dulu alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya ana makhluk berarti ana khalik. Jadi ya contohnya gampang angger ana tletong sapi ini Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul akdam yadullu alal masir jadi Mama Sari Yus ya cukup iku wis dianggap iso napa iso napa mikir sesuai yang modern engkek mau muni sab lepang ono sapi ini terus muni nih nah ono sebab ono musabib ini serodok modern ya kira ono sebab Sesuai modern mana mergo kuliah ini dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mbol sauni muni ini pokoke eh, pokoke walhasil akhirnya pokoknya ya mana nih nah, muni kuai paham ya. Sana sing muni musabbibul asbab. sing enggak-enggak muni kausa napa prima. Untuk sing desa-desa sak grono tletong kausa bide. Nah, walhasil itu tapi intinya podo. Intinya podo nah alam ini berdiri napa sendiri. Paham ya? jadi ku mati kaji Nabi no sangka sesate kaum nopo sir Ya semua delalah. Ya nopo delalah ngono. umat Nabi disebut khairul umam, pinter-pintere napa umat. Mergo kabeh ya tak warai ya ben sampean bangga jadi umat kaji Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. yo ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sause kapundhut. Sause kecelakaan rati mau murtad kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa itu anak zino. Ono sing darani anak pangeran. jadi tuduhannya kok elek kabeh. Nuduh anak zino, Nabi kok anak zino ya elek. Nuduh anak pangeran wong um, Nabi kabeh diajaran pangeran radia anak malah dekne darani anaknya, jadi sumpek Nabi Isa sumpek. Barang dekne kapundut beratus-ratus tahun malah diarani anaknya pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani hulul. Semoga pangeran utawa anaknya pangeran. Keliru kabe pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundut wis intakola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keris sakit sidik-sidik ngoten iku lah masalah. Iku nak sing ekstrem darani sirik, nak sing ora ekstrem darani budaya ngono ae. Ngono ae. Tapi padha nyerem PT Tapi orang ngarah nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi umati umatun marhumah. Ya umati umatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak dikeris iki selamat songkok beboyo. Barang kerisnya dibanting, wong aja banting mari pecah. Lho lan darani kerisnya kuatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi i apa jeruk ya? Kena apa bapak kayak minyak? Engkau orang gereng Gus lho ya, alhamdulillah kok cek yakin kerisin apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan wong darani kerisin apa? Gereng. Ya alhamdulillah so nyifati kerisin gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan gak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa sabarani arani sira nih ndekne ngelacah no kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho, sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Ya pokoke aja arani sirik ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mun mboten kula rumat rusak Gus. Kula bolak-balik survei tak takoki. Lah kok jiran wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nak dibaro tetep rusak. <laughs> Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Engkau diake andalan yang ngono, kok jeding sembarangan. Engkau itu hilang dicolong uang. Barang sekti diwudi dicolong uang. Ya, Alhamdulillah cek nyifati aki e iso dicolong uang. Berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lana nyifati makhluk lemah berarti orang pati orang pati sirik maksudnya wong bisa darani lemah. Iya ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mereka umat Nabi cara ngimani Allah niku pun benar. Mulane ketika Nabi inna inna syaitana qad ya isa ayak budahun nas. Niku lho sebuti teng hadis sahih. Fa wa la akhafu antusiriku tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir aku gak ono umatku jadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat dunia terus saling membu. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sopo. Allah wong NU Muhammadiyah ya Allah Wahabi ya Allah apa pepeh kira cocok wis ganti pangeran ae ora cocok mbek Wahabi Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah tunggu ya Allah semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah wong Wahabi nak tunggu ya Allah faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau Jadi sampai ono khurafat dan bid'ah. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rumus <laughs> Wabe itu wong. Iku setan bingung iki piye kok kita gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandel Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham ya? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng duit. Nah iku ra Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunia wong kafiro ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kata, paham ya? Ora kiai ra wong saleh padha ae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilai dungoning Allah Subhanahu wa taala sing iku yudung, dungo ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia sing ahli sunnah yo dungane ya Allah <laughs> hilangkan paham semuanya tuh kan aku nak mustajab kabeh piye ora roh kira usah takok kowe ora usah takok lalu sikapnya Allah gimana Gus <laughs> lo malah takok pangeran jebot takono ya keben pangeran ya alumaya, maya oh, pangeran Allah oh. lalu Allah gimana ngambil sikap gimana lo Pangeran ya la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Lho makhluk kok kurang ajar takok sikape Allah. Oh iya malah ra karo-karo. Dia mereka umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuatir umatku iku musyrik. Ke sausé ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama, niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing kodim sing dhisik. Wong paling percaya keris lah mbok takoki keris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri gurine. Lah Allah sing kodim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane udah iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora penge ora pengira. Nah, kalau seneng nak nonton tiang ngubah keris saya takoi ini buatin kalau rawat rusak gus. Alhamdulillah, ijak nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bah bagus. Nopo melecehkan makhluk berarti nopo bagus. Nah, sing repot nek gak melecehkan blas. Oh, iki barang abadi. Hilanglah balik nah bar saya kena sing ngene iku gus, parah iku sarap nek niku mun kategori nemen parah. Kalau orang ngukumi musyrik sarap ngono ae sarap wis. Wis wis. sarap wis hmm, parah nak niku. Pun ngeling-elinge ya, dados kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi nopo watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim nopo ala qaumi. Jadi kula suwon sing ngaji kula sing seneng kulo kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut nopo kul falillahil hujjatul bali kok. ini mereka pancen Allah itu pinter tenan jen pangeran yo. raiso dilawan. kulo nu gadah kitab kata, kulo nu gadah kitab dokumen lagi pangeran mbek poro kekasih. Nah, ambek wong kafir kan karwan gak level. Ambek ah, kekasih pinter-pinteran. Iku pangeran jen pinter tenan. Maksudnya kagum kula. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kapundhut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek ini gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalilu nak diterjemah itu kekasih pangeran. Nggih. konco kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane mau napa Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafaah. Ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman, banget parke mbek pangeran. Lah suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haroaita khalilan yusi'u khalila. Haroaita khalilan yumitu khalila. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacari, ana kekasih kok mateni sing dikasih. karpe ku piye? Ora keliru, perintahmu ku keliru mesti. El keliru kowe ku keliru. Dagem Israel sing salah tangkap <laughs> maksud. oh, Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Mungkin oh, malaikat kabeh atau tau Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosa <laughs> Mau Israel gak apa? Sekolah. Gak dilulusno ya Akhirnya malaikat Israel balik, balik neng langit. Balik sebuti Gusti, kata Ibrahim, hal ra'aita yumi yumitu khalila, hal ra'aita khalilan yusiu khalila. Jare dawe awang. El kandani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayal ko khalila. Kandani Ibrahim, kowe mu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku him, ya Khalilah Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masya Allah, wis matilah, wis lah. Kajian ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-cita satu ingin jadi wali. Ya, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab Tasbihul Fuad karangannya Said Abdul Haddad itu beliau cerita di antara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun koriba kalimat yang mudah sekali sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam. Asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok, kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? kayaknya enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dugem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia enggak lah kayak yang benar tetap Islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu la ilaha illallah itu kalimatun sahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus wah oh, gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu ini. Nah ini yang katanya saya Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilaha illallah kalimat haqqin alihan ahya wa alihan namut wa alihan nub'at atau wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Nah, saya ter, saya sebetulnya tadi datang tuh tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fatul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu tambah jauh tambah tidak kelihatan tambah jauh tambah. nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung itu tambah teknologi makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30 persen yang paling banyak ya sains tadi ya, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu nah pesantren seperti kita ya saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih saya yang yang yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di, di ini. Yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada tidak jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa menteri atau pejabat saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa taala nah Ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok, bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan ya kan ya aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin makanya disebut al-akhir Allah pasti tidak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum zat yang berdiri sendiri Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya Abdul Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Ya al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat dat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat itu pun tetap min huiri kaifin walan hisorin tetap ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absor bahwa yudrikul absor bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un tidak ada padanannya jadi makanya Allah punya sisi al-zahir bisa dikenali sekali kenapa ya tadi nisbatusnaini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu nisbatul far'i ilal saya punya kitab Pak Fatul Wahid, diajar Mbah Mundul, kitab Al Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu gak jelas. Mungkin penangarangnya juga gak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik Mau gambar gedung tingkat lima, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kek tetap dimulai dari situ titik. Ya ini namanya nuktotul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada ada dan karena saya yang mau ada bisa saya ada Nah, ya, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. <laughs> Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. <laughs> Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik nah, sehingga di sini ada tauhid kul huwallahu ahad Allahu somad dan terus ya nah saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis ahli apa saja tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu. Man rodhiya billahi robba. Rodhiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini? Ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak punya, nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak gitu loh menerimanya itu makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun wama robul Alamin Tuhan kamu itu siapa jawabnya Nabi Musa robus Samawati wal Ardi yang menuhani langit dan bumi itu Fir'aun masih bisa ngeles saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang Kiai aja nggak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Robus sama wati walardi Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu nggak ngefek di perdebatan nggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Robbukum wa robbu abaikumul awalin. Seng nuhani buyutem. Wah kaget pengawal pengawalnya langsung doiman meskipun secara siron secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyutnya rati pangeran. Kan pangerane putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal korban, geblek tenan Fir'aun ya. <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan tidak tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika roh hukum Warabu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan. Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sitik amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Palestina Rian gisam gisam itu Palestina, Libanon, Syria, Israel saniki. Itu Rian istilahnya apa Sam, ya istilahnya apa Syam. Tapi nak Nabi ketemu Rohibu Bukhairah ku sing ini niku Syria. Jadi Nabi ketika mau masuk Palestina rak liwat Syria niku sekarang yang dir nggih, dir napa kanisatu Bukhairah niku teng Syria. Nggih, teng budi, Syria sing niku lho. Jadi kanji Nabi umur 12 tahun rak dijak Abu Tolib dagang teng Sam. Maksudnya Sam Palestina, induk berarti wonten Ariha, Ilia Bethesda nih, teng kawasane Nabi Isa pas tok rohib buhero, Buhaira ana maca Bakhira. Nah, kiai mriki biasane maca Bakhira atau buhero? buhero ya. Soalnya anut sing umum itu. soalnya. Penting ora huha wae lho guys pokoke Buhaira. Ah itu Nabi nu delalah niku pinarak teng tipak uwit sing riyen dipinaraki Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohbaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu ini pemuda anak ya, ini anak kok. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajriyul jabini leliut dawai. Paham itu? Terus janggal. Jadi nabi misalnya serengenge king kulon, nah, nabi ku pinarake nggih. Wong nabi wonge lugu nggih pinarak teng kulon, nak ketampar serengenge. Lha niku wite sing rubah, sing aslek. Mergo kuwatir nabi ku kepanasan. Serengenge nggih ngau ora wani nyinari. jadi mlaku bareng mendung. Mulane Rohib Bukhaira ngerti, cuma dene Abu Talib ku ya tau bodoni, tapi ya ape bodoni. Iku sopo, jadi Abu Talib iki anakku. Lah ya iku sapa? Iku anakku. Nganti ping telu, iku sapa iku anakku. Ame nyekal nyekal bathuk kok anake. Sesuk Abu Thalib takok, kowe takok kok ngono iku maksud piye? Gara-gara kowe jawab iku anakku, akan aku lho semare aku bingung. Lah maksud piye? Cah iki iku persis alamat Nabi, salah mau sitok mergo em <laughs> Gara-gara jawab anakku iku bingung rohibe. Lah apa nih Terus cerita ro ciri utamanya nabi ku iki sono kabeh kecuali sito. Ndekne iku bapake mati pas ijek neng kandungan. Lha iki masalahnya mesti sito duwe bapak kuwe. Ada Abu yang ngaku orang, iki ponakanku. <laughs> Lah ngono jelas. Lah ngono jelas. Oh, nak ngono iki nabi tenan, ya iki nabi tenan. Akhirnya kon balik. Ojo jak ning Palestina mesti dipateni Yahudi, balik baik. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi balik umur 12 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam ya tudhilluhul wamamah tuti ulus sahai. Jadi alammu melok hormat, melok ngerespon. Nah, ana wali rapati direspon alam, ya rapati wali. Mari marisi Nabi sidik-sidik lah. Misalnya kita wali minimal di penggemar lah. Songkok alam-alam gue duit. Nandirian kan kuwata wali-wali rian kata sebab Mutamakin niku dikawal macan. Ana wali rian dikawal opo? Yo keren-kerenan. Ya semua mitos wali mesti dikawal macan putih mbok boyo. Aku kowe ya ora, umamu tikus. Wae ora <laughs> Angel nyifati kowe ku angel. Dadi direspon makhluk maksudnya ora tikus lah. Yo pola lah sing liyane tikus lah, liya sing rada di selera ngono paham. Dadi Ya apa lah, pokoknya aja tikus tuh, sing apa lah, lia-lia. Jadi ini buatan mitos, soal orang kultus berlebihan gitu, itu terserah masing-masing. Tapi memang polanya Nabi itu begitu. Kemudian alulama warasatul apa? Ambiya. Makanya mungkin misalnya kalau Bang Tamakin punya khadam, misalnya macan, Syabdul Qadir punya apa itu mungkin. si Imam Nawawi duwe saur. sahur niku kados sapi berangah sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal gadah Dia kan ngelawan raja itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama ator sapi berangga sing siap nyeruduk akhirnya militer ya buatin wah ini kumpul jadi ada ada perlakuan alam ada sambutan alam lani iwak no macam-macam direspon hatal hitan fil bahar wong nak ngalim di no isine langit bumi hatal hitan fil bahar wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatal hitan fil bahar Nanti kena es ngalim rapati usah istighfar gak bobo Saat Sak langit bumi dongak no di sepuro nganti iwak neng segoro. Nanti wong ngalim ngalim kuwi udah rapati so istighfar. gak ben ngalim ngalim istighfar dhewe. <laughs> Pas istighfar tikusnya do melayu mau lha kesing. Iku parah. Jadi Abu Talib mana nih muni anak panjen Nabi Talib berani niat bodoh niat ini panjen dianggap anak. Eh. Tapi rohibe kan menentuk batuk. punya anak yang dipeng telu. Wah anak, eh maksudnya sifatnya kabeh wis pas karek sitok kok amen anak. Eh. Apa anakku? Apa anakku kan Sudah siapa tahu jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku <laughs> itu tak Kena opo, Nah, anakku kena opo. Iki wis pas kabeh alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. witen aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh nengi sore niku kena panas. Karek situ kok anakmu iki. Lha yo kena opo ya, terus sesuk tak kok. Alamate nabi ku yatim. Pas ning kandungan ditinggal mati bapak ini nek ana bapak iki batal iki serasi itu. tapi ya. tadi ora iku ponakanku wow, terus nuwangi roh. Saat niku wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahiro atau Bukhairo Ya, di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad napa ketemu sinten Wahib napa Buhair. Nah, ini utang Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Budi Palestina. Jadi faham gitu. Jadi dunia ngoten niku. Jadi mengenai indah umat ummatukum ummatau wahida. Mengenai kalau wau bener. Nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. wah nabo Wa inna hukum ummatukum ummatau Wahid Wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahid. Dati kororin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang podo ya stakiru kang tetep alih ing atase makan atau dati kororin sapa sakinu sopo wong kang menghuni mak Wa mainen lan air sing jernih. kalau kata setengah di surat Tabarak napa? ini kok eh, kul aroaitum in asbahama ukum ghauran famayyatikum bimaim main. Main itu banyu sing nopo seger. Wa mainin lan banyu sing seger. eh main tegese banyu jarin kang mili tohirin dohirin kang dohir tarahu kang ningali ing mak apa aluyun pira-pira mripat. Ya ayuha rusulu he pira-pira rusul kulo mangano sira kabeh menato ibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh solehan ing amal saleh min fardin sanging amal fardu wa naflin lan sunat ini saat temen ingsun bima tak malu naklan barang sing mbok lakoni kabeh alimun ku dat sing pirsa fa ujazikum mongko males ingsun kemisra kabeh alihi ngatasé mata malu terus niki wa inna hadihi ummatukum ummatau wahidah utawa wa anna hadihi ummatukum ummatau sami nggih wonten kira ah wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an wa inna hadihi. wow kata teori wow sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu gini ku Islam lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman, tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadhihi wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna hadhi ay milatal Islam sak temne agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh, eh, dinukum tegese agama sira kabeh ayyuhal mukhatabun. Kabeh kowe kudune ning Islam. Eh ya jibu tegese wajib wa antakunu yen ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam umatan tegese umat wahidatan kang siji kudune kita sepakat nah Isa ya tetap Abdullah wa Rasulullah Muhammad ge Abdullah wa Rasulullah Ibrahim ge Abdullah wa Rasulullah sing pangeran namung Allah Allah tadawuk halun halazimatun wa fi qiraatin bi takhfifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriya wa in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf kabeh iku muk trima kawulane Allah sing pangeran namung wa ana rabbukum fattakun wa ana ingsun rabbukum pangeran sira kabeh fattakum mongko wedi sira kabeh ingsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ning wa alam ya di kula terangno Lailatul Qadar nggih terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Qur'anu malam 17 dadi nak pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun bar nggih dadi ora usah digoleki tapi kowe yo ya aja muni ngono piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir tapi ya ana ulama sing menduga 10 sepuluh. Berarti mulai tanggal pinten? Sebelas. Pokoknya tapi keyakinan kulo, nggih, keyakinan kulo nggih pokoknya digoleki tapi yakin untuk ngonten mawon, pokoknya digoleki tapi yakin apa? Mergi kulo niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab yang riyen, kitab hadis. Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh itu umurnya sewu tahun kurang seket. Berarti sangat atau seket tahun. Nabi Ibrahim pirang atas tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena loh, umatku nak umurin deg-deg terus piye. Terus Allah merespon resahnya kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umurin ndek iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilainya padha beden 1000 tahun. Iku rata-rata tiang hitung pinten 83 nggih. Pinten? 83,3 ya. Benar? 83 4 bulan. Nah, pokoknya 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat diku berarti otomatis umat Nabi yang pas Ramadan bener ini bener nak sholat madem kula terus kaya umumé wong lah pokoke cara nek gak maksiat ini cara kula nggih lelet. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umur endek tak kei ibadah lelah tuh. Ya memang idealnya gitu itu tanggal sual Pinter Bang. Nak kalau biasa sewelas ya. Nah temen lagi selikur terlalu likur Wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok, liyane ya selikur telu likur. Dadi kula minoritas. Wah, ger malam selikur wong ibadah ya akeh telu likur akeh. Wong takoki wong, jenar gak ibadah, Gus?" Wes aku wis kliwat ya. Lawang <laughs> kalau wong wong minoritas, wis <laughs> kliwat aku. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nak cara kula nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Gini tengene ayat syahrul Ramadan alladzi unsila fi. Jadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ulama sing darani mulai tanggal siji. Karena Nabi ya nggak tenek golek iya tenanan pas tanggal sepuluh akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kue golek tenanan mulai tanggal selikur, berarti ku dihitung permulaan. Berarti dihitung rong tenanan. Kalau balen iya Sing darani tenanan ku kelima, kelima ku setare tanggal siji. Nak gulem tenanan mulai tanggal selikur jari malaikat, lu kok lagi golek saiki? Berarti dianggap pemula kan? Mulane ranto perkarane pemula. Lu lagi golek. Jadi liane wes setar, wes wayento. Kue lagi. Boleh. Lah kulo nu pun setar mulai tanggal siji. mau coba Arba'in ya mau coba koran ya hatam Wingi tanggal setak tak nih. Jadi potensi untuk kulo lebih tinggi. Lah kue kan lagi mulai ini mau Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah ya, lagi. Jadi diumumno mulai tanggal siji Ramadan, kue turu pas tanggal rompuloh tenanan. Berarti coro balapan ampun was kalah kathah. Mau maca hadis itu dijiwai. Nabi kan, tenanane iku. Ora kok golek ini tenanane. Ning tak hadis itu tenanane tanggal selikur. Tapi enggak ono nih riwayat kudu mbok goleki tanggal selikur. Kok tanggal siji rugi wong kira-kira ning tanggal selikur. Ono Nabi ngendikan ngono. Ono ta hadis itu? Ora ono. Wong karuan ta apa syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu panjen 17. Ke 17 niku disepakati ulama pas perang Badar kan Ulama anselna ala abdina furkon ya mal takol jam. Ya tapi tetap wau ya kulo keyakinan baru kaya jembari rahmati Allah semugi-mugi supaya anggere umatin Nabi sing pas niku buatan maksiat pokoknya soleh-soleh biasa lah ngeten-ngeten iki lah pokoknya soleh-soleh kelas ringan lah pokoknya penting buatan nabo maksiat niku tetap untuk lelatul kok. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nem turune ya napa ibadah. Umat Nabi kelon wae ibadah. Lho niku ana hadis sahih wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat itu jangkal, mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang lani bojone wong. <laughs> dari Nabi takokane yo Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jadi wong kan musibah. Berarti nak ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nak ra gelem kowe sabar ya ibadah. Bojo ora gelem dari kue sing musibah ya ibadah ngedari dari wong ra jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ra gelem dilaknati malaikat. Nanti, so iku ajane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lha iku nek ra gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ra bener atau nafakoi ya ora jelas. Iku. Paham gitu terus kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijerok nos kayak kita gitu, yakin itu bentuk kasih sayangi pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kalau mau cetak, buatan ngipi buatan mengigo mang begitu. buatan ben buatan berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, <laughs> Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo ya isen. Oh, <laughs> Wala repot ya, nanggawi istilah repot ya. Oh, malaikat nur, apa yang ada apa? Ya, malah pelayan itu aneh-aneh wah. Jadi, apa, Laylatul khairum min alfin apa syahr. Itu genteni umure Nabi Sinten. Noh Nabi Nabi Riyin. Thank Kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi terus kalau terangno hukum fikih Ba'da niku kalau kula terangno ilmu filosofi filosofine salat. Ngendikane kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-salatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla kula balen malih as-salatu khairun apa maudhu'un fa aktsir aw jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan maudhu itu suatu sing asli pokoknya salat itu mesti api ya. sebab niku ngendikane nabi cek kue ngekeh ngekeh no jumlahi salat cek jumlahin apa sih Tik dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih kaifiyahe karuan aturannya karuan terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlakoh an-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga nggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asam nggih sampai sering apa meledek. gak oleh pas waktu zawal Gini ku antara nih, mereka pinter nak duhur gitu, dua belas lima menit nggih Terus pokoknya meh duhur itu buat nangsal. Ini jenis waktu nopo zawal. Terus nomor tiga bakdo asar nganti nopo surupe nopo sering Uh, ah, larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bar ngasar kok ono wong mati berarti kita angsat sholat nopo jenazah utawa kue bar subuh melebu masjid terus dia Ini kalau orang ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa masjid Gue sebabnya gitu kulit masjid jadi hanya ada pantangan niku ini rumah orang tenan nih Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak itu kefiah kados traweh. Wis rasa tersinggung nih ke ilmu. Ke. Teng riwayat riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu sembilan rokaat lam ut min hunna fi akhirihinna illa wahida di Nabi nate sholat witir itu sembilan rokaat nggak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul leli masna masna berarti dua dua dua dua dua delapan terus satu witir ini kira ngono tenan sehingga ketika ada sholat traweh yang empat rokaat tanpa tasahud sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah pinter oh songo lebih seru tuh buat ini karena menjadi kontroversi nah dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasawuf awal itu wajib sampean yakin tasawuf awal wajib nopo sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya ono teraweh empat rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi mudah sari serah cocok ya itu tidak ada masalah kan dalile apa ya dalile serah cocok lah sing darani masalah padahal darani tasawuf awal itu sunnah gue sholat duhur tasawuf awal sunnah atau wajib Sunnah. nak sunnah tuh khas ya ditinggal batal loh. lah betul tapi nak sing dia cocok ya batal ya hukum orang cocok ra cocok buat niki kalau terang loh nah Traweh itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate imam, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kayak niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pindah telung rakaat ya. Kan dua rakaat dulu. Lalu pas dua rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niatnya witir nopo nopo witir setelah dua rakaat sampean salam ndak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kue muni witir tapi jumlahnya dua nah, itu sholat teraneh nopo di dunia nah, terus sampean mendingin mboten gus maksud kula niku telu tapi lurus sih lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. <laughs> Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus si niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokata ini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah dua rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah itu lucu karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua rakaat tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu <laughs> iso sholat nanti selesai ya Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tahat tasahud awal engkau terus tambah sak rokaat kados mirip maghrib lah mirip apa maghrib tapi itu kan masalahnya tidak populer juga nah itu akhirnya dia kali wa sallu sunatan minal witri nggih teng mriki ono minal witri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih paket witir tapi gendep sih tapi ini sementara gusti tapi kan kita sih bingung bingung <laughs> itu cara pangeran ra pangeran bingung tenan ngadepi nah, makanya itu nak cara kula ya serasa dijerok-jerokno pokoknya ngene iku Ya jadi barang keliru kadang yo ya gumgut sepuro pangeran wis ya ora usah ngono. Dadi nak salat ya nak cara nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rakaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu rasa ono witir witiran cara Sayyidina Utsman mungkin Nabi Dawe wa autir biwakidatin kemudian sholat sholat anda yang dua dua itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya soli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Okay. <laughs> Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. witir. Ya tapi ada adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang, memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sen sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kefiah kefiah sholat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rokate ini jadi ini rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakilah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. <laughs> Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai nah ya, ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Ya, nentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya semelok umume wong. Namun yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebutnya sholat itu niatem salah lah, kelirak keliru Lawung sholat itu wes ape, rausah detail detail nopo ya. Lalu dari Imam Syafi'i kue melebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wes barang ape, wis piye tetap ape. Oh, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bapak wong parang ape paham gitu tapi kan sederhana kan sebetulnya kita tidak perlu bulat tidak perlu apa bulat paham gitu terus ini penting nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak ini kalau terang detail menurut hukum fikih tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah witir juga nggak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah kepengen dalamnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha, Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini gue ora cocok nih, Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo Tahajud. Wong kula genate di pamit Gus nek ana tahajud bersama cangkem murah usah. Wong sing ngeloni nih kuwi lagi ibadah, baca ibadah sing ora enak <laughs> Mergo jari Nabi wes jelas wa fi buti ahadikum sodako, Tadi gue ku malah lucu. <laughs> Wong ibadah kok baca apa? ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa anak. Ngeloni anak gini napa ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean gini napa ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo sing umate seneng nggih monggo itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat menjadi baik geremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. <laughs> Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imamnya ra cocok lah itu kan resiko agama dikomentari kan ting tinggi makanya tidak usah dimasalkan sing kelon ya keben sing turu gitu ya bu keben karena turu ya ibadah kan turu niku mari ramak siap wong zino mergo mergo ora turu wong maling mergo ora turu wong rasani wong mergo ora turu mlane kula nanti cerita tengah sini kiono ana ulama wali saking seneng ibadah nganti janggal Ono gak wali sing makome kaya aku didudono wali sing sauri-uripe turu kecuali salat fardu yaiku mali sing setingkatku mboten mau Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah jebule takok kena apa jenengan turah turu ya wong turu ora iso maksiat tapi nak kue poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi tetep paling selamat iku kok turu akhirnya ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali ke wong turu ora ngarah zina ora ngarah maling ora ngarah ngrasani wong dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu mlane ashabul kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi <laughs> mergo turu iku nak tepak niku iso dadi napa wali mlane kena apa kramate ashabul kahfi napa turu. Tapi aja tiru. Tapi cerita ilmu, dari ilmu aku kudu setuju nih Ini ke ilmu. Difaham ya Terus. kalau piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. kalau pihak piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron Kalau balik ini malik, seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namun jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat nggak usah berjamaah plus baik di rumah semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid di rumah di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini misalnya kayak tahajud di sunat bengi-bengi ben roh wong roh no ning jero kamar ben wong roh jebule jamaah kan jadi aneh kan tapi kayak tentang ya goblok barang apa kok buat tentang ya tapi kue tenanan ya goblok kok raro sunai nabi gitu paham mana yang ora takut itu yang jenan takut kok ngubang pun. lemahnya aku wong alim jadi bingung. Bingungnya aku kayak ilmu nih ora kok koyok nem. Ya tapi sing jelas peminat ibadah kelon tuh lebih banyak. Ini gue mau sing mesti ini gue Karena ada harus sepakat kan kelon ini apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu nih ngajak tahajud itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak senang dieling-eling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru ada torekoh namanya mula mati yang pernah disebut di mana ya ya Orang mau coba sing mati ya. Ada ulama itu seumur umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, Buat nanti sholat qobliyah ya? Termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadidi dulu ketika beliau belum balik papan atas. Ulama ulama tia itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok nih lanang, bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan ancekak. Pas Abdul Hasan Asadali liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok kato ancekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi toreko sama Sadiliyah nu. Itu juga pernah pernah wali anyaran, janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali-wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan dengan antarane langit bebumi. bumi. Kok orang tadi sing kato ancekak? Itu kok orang tadi terus digojok sana kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngenyek saya makomamu jadi dura aku kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu sing song ngancani aku ternyata dia itu punya torekoh kumpul wong bid'ah bid'ah wong sekuler sekuler wong nakal nakal supaya mereka untuk rahmat mergode ini karena dek ini mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab mesti pangeran ngergani aku jadi dia ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu kena adab Mereka diproses ilawah diproses didakwai napa ilawah sebab barokah ini dia jadi wali terus adiknya sholat sunat kopi abad dia adiknya berat kok tahu belas alasannya dijak sholat fardu ya abot nak nganti disongkok qobliyah dia penting malah abot Mulanya aku rasa sholat qobliyah apa dia lah iku sing itu kalau balik ini malah dijak sholat fardu ya abot Nak nganti aku koplia duhur patang rokaat, dia duhur patang rokaat. Atau orang rokaat, orang rokaat. Tapi paling afdol kan papat, papat. Khusus duhur loh nggih. Kaya apa? Jadi dia ini nunjuk nona Islam gue mau sholat fardhu fakot, ora luweh, ora kurang. Lha iku udah diwali mulamati asing kota Wasul teng marakeb Syaiful Qadir apa? mulamati ya. Ibu wali-wali anti sholat, koplia anti salat ba'diyah. Lain kulo nu nganti saat ini jarang. Teng kampung kulo nu terkenal Gus Baik ku wong alim ora tau sholat sunat. Ya angger wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat tau. Pokoke sementing ku Ya sementing beda. sementing <laughs> beda. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Sinten Al Bustami. Itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi wong soleh niki cerita sing cerita kula nggih kiai kiai cuma nak cerita niki kula rarah taruh referensi ini tapi kalau nanti diceritakan nah sing tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik sing wau kalau roh kitab nah niki jadi cerita tapi kalau percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersis itu tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantas ono sing baturi dekne apa ning swarga mbek pangeran dijawab wis ngono mbek ruhin kayak Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung-warung mabuk, warung flyer, warung iya. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu dok, itu ngelek keriting dek semuanya itu dok, tanya-tanya gak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awar wong wong apa mabuk dia akhirnya balik kanan Wah, nggak ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal tidak mau apa ya, memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya ya Wah, ya wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya be musim musing darahnya aku kancanan sopo. Aku itu nenggone warung mabuk mau ngobe banyu putih. Nak kancaku udah mabuk aku orang banyak. Iku apa tak tobat no, sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani. Tapi aku mbek banyu putih. Sing separuh tugas semua. Senengane nyalahno wong. Waduh. <laughs> Wali biasa umur santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalah Abu Yazid sing separuh tugas sem. Mergo sing separuh tak tobat no. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Mau ngetokno wali ini Ya Allah, nak kulo wali ini jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno ini. Ora umatem kan dulu ora Nak ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, sama dekat wali Akhirnya, he umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Ah, ini makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya milih wali sing In, kayak Abu Yazid atau sing. Nah, menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda sing biasa nih warung ada kemungkinan itu <laughs> lah maksudnya penting kan itu artinya ben husnudon be uang ada potensi itu lu sama tak cerita nih di Yaman tuh ada para habaib maulad dawila maulad dawila itu termasuk habib yang kastanya sepuh itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung maulad dawila Niku nggih modele nggih mboten nanti sholat sunat. Yang ger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di sepuluh menit terus salat isya. Kinten-kinten cara meriki nggih enam seperempat. Ya saya itu Umar mau gede gedek tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. tak kok iya, jenengan Habib ndak ndak bedui pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mereka Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul kodim kaul apa? Jadid. Nak darani waktu maghrib kira-kira wong salat limang rokaat, Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat limang rokaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. jadi nak sampean salat isya setengah pitu wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini gak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya yang populer enteke mega po abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadi itu itu melani kulo nangger jamak takdim angger kiro kiro setengah pintu kita jamak nak pas lunga ya sering jamak kalau beteng tiang tapi ini kita dereng isak ya pokoknya cara aku wis ngisak cara aku tuh tuh bawa pokoke cara aku wis isak ya sebab kalau jadi malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngentah ini entah emego nopo apa? Ono sing debat, debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak be anak. Podo ngalime, ya podo sepuh, ya podo sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentang itu dekne cara ini waktu maghrib nganti kiro kiro setengah pitu nganti jam pitu. enggak lagi waktu isak jam pitu seperapat Pokoknya dia mohon ada darah waktu maghrib cepet mohon jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya kembaran kembarane, jadi ono tandingan jadi ya lucu lama kok jadi lama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam biro setengah lima kan, anggap aja setengah lima. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu binten Sak jam setengah. Lah ki maghrib iku wis surup. ya maghrib nopo surup. Kudune maghrib udah padanan subuh ono waktu sak jam setengah Amal nah, dia tidak setuju. Entah emang gua bang tenan dia naik sak jam setengah mana dia nak santri ini azan jam itu ngamuk. Cung paling cepet setengah wolu. Perkara dia ini cara berpikir maghrib di no subuh. yaiku Yaitu tulu isamsi ono waktu sak jam setengah jatai subuh. kudu ba'da ghurubi samsi ya ono sak jam setengah jatai maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak azan di ya setengah itu setengah wolu. nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad Dawi wali enam seperempat wes sisa. perkara <laughs> Lah iku iku ulama. Ya yes, semulane ya yes, macam-macam ulama itu macam-macam. Ya yes, anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as solat khairun maudun Asal solat itu mesti nabo Apik. Ya asal solat itu mesti nabo Apik. Soal kefiah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima Apakah boleh witir hanya satu rokaat? Jawabnya Imam Syafi'i, naam boleh witir hanya satu rokaat. Katus ya mbak barisa seringnya witir namun satu rokaat. Ya ora ono gurine satu rokaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mereka ora nganggu tolong rokaat yang dua kan masalah kan? no nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggu witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati gak? witir nopo sito Lagu Sayyidina Utsman itu saurip-uripe sahabat terkenal. Niku buat nate witir luwih kosito iki saro Tapi aja takok sing diwaca Quran hatam, Lah iku perkara. <laughs> Dadi sak rakaat diwaca Quran apa? Khatam. Dadi auta rabbi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinton, Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo telung rakaat. Cari Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendi. Mulane mulai saat ini sampai anak mulai solu sunatan minal witirok rakaat ini jam rahmah wis ya solat tu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imam soli sunatan minal witirok rakaat ini wis muni sak muni-muni mumam wis aku saiki salat solat. Eh, karena aneh, secara fakih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami, sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung. Sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa assalamualaikum sementara Gus ini masih ada. Wes <laughs> ya, disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama auratnya kebuka ya sah. Mergo wes. paham ya jadi sholat itu raiso jadi mulanya jadi kontroversi tapi ya apa bantah-bantahan sholat ya apa bantah-bantahan barang apa jadi bangke bantah-bantahan iki iki ayundi malah perkoro kan malah malah mari fitnah ya, ada bantah-bantahan perkoro nopo sholat jadi ulama ini macam-macam jadi sing terakhir kalau terangno tentang filosofi sholat di kulo suwun sing ngaji kulo sing seneng kulo senajan to dungo iftitah buatan wajib tapi nanti kesempatan kedah diwojo karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kader. Terutama pas napa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Atau namung kangge Allah karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah jadi kita nak salat mesti ahli jannah wong kot aflah teman-teman bejo wis mesti bejane sampean nggak usah wedi suul khotimah niku waswasi setan buatan enten suul khotimah setan niku keliru semua meten meten itu Nah, setan percaya sul khotimah ikon gawe sul khotimah. Mulane kula anggere wedi sul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni sul khotimah yo gawe wae aku ben sul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe tau jadi pangeran. Kowe gue ora siap jadi pangeran. jurah pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ono si, kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kowe gagal. Karo dene nak kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ra usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedeknya ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan. Lagi kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digodoh hilang ganjane goblok gue. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mana kula mbek setan niku saiki tambah wani. Lah mletene ngono kon bun neraka ya kok gelem. Sale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah yo ya wong, lemah ngono kok mbok entut. Ternyata setan kan lemah sekali kan sota kau azim ketika ngendikan inna kaidah setan ikana nopo doiva. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu do'if sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. ya sering nopo? Sering muji. ini setan hebat, wong wali, wong wali kadang digudo kena. Ya soal kena cara kena akeh kena. Enggak ngono wis akhirnya napa? Akhirnya betul napa? Kena. Minimalnya ngeten sampean. Tapi kalau nanti Gus kepengen tajud, rasidu tajud berarti setane menang tapi setan orang sekedar kue kepengen rata hajut kepengen kue kafir ngomong mau kira tahajud tenan itu ya setan saya rugi kok tapi kue jek Islam tapi jek mlebu swarga kepengen ku nganti apa kabeh jebule kue ora kafir kan Lana ulama anak tangi turu gak tahajud, dia ini nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikan ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Saroni. Kue ku ulama kok bintu. Sing nirokno kue sopo, Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah anggap aja kabeh kersaku, rakersane setan. setan. wes bar. Mulane aku lara mati ke keterusan ya tenang Kalau <laughs> dua Kula duwe elmune, dua duwe elmune. Kowe ku lama kok pintu, Sing nurokno kowe sapa ge jenengan Gusti? Sing nang ana sapa ge jenengan? Lha iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jan. Mulane tangi rali tahajud ge ridho mawon. Apa bedino. <laughs> Jadi penak berislam tuh gak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah yo ya sanggep bae kowe kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud nggih tahajud yo ya kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud yo ya kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sombe nak wis dadi lemah carane tangi piye lah ini yang penting kalau aturakan tengah ngaji mriki kalau sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering sholat maca ayat liyah lika man halaka am bayinati wa yahya man hayya napa am bayina Tugas ulama itu jelasno ayat-ayatnya pengiran sampean saya tak bedheki sekarang sampean anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup enggak tahu kan kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa anda wujud juga enggak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada juga nggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal ya saya bilang lagi loh setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk karena nggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita gitu, atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup Nah ditakoki, lalu kapan kita mati? Setelah